Babur rajul yadluku yadahu bil ardi idastanja. Bab seseorang menggosokkan tangannya ke bumi apabila ia telah cebok. Hadis nomor 45 berkata Abu Daud, Haddathana Ibrahim bin Khalid, Qala haddathana Aswad bin Amir, Qala haddathana Syarik, Wahada lafluh. Ha, yani ditahwi, tahwil. Wahaddathana Muhammad ibnu Abdullah, yani al-Muharrami, al قال حدثنا وكي عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو رقوة فاستنجى An Abi Hurairah dari Abu Hurairah ia berkata adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendatangi WC aku mendatanginya dengan membawa air yang yang berada di dalam bejana lalu beliau pun beristinja dengannya Berkata Abu Daud di dalam hadis Waqi, kemudian summa masaha yadahu alal ardi. Kemudian beliau pun menggosokkan, mengusap tangannya ke bumi. Summa ataituhu bi'ina'in akhir fatawadda'a. Kemudian aku pun membawakan bejana yang lainnya, lalu beliau berwudu. Berkata Abu Daud, dan hadis Al-Aswad bin Amir lebih sempurna. Bab As-Siwak Hadis nomor 46 حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه قال لولا أن أشق على, على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة Dari Abu Hurairah, beliau memarfukannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan kaum mukminin, aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya dan agar bersiwak setiap kali hendak sholat. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu isya yang paling utama adalah yaitu di akhirnya dan waktu isya berhenti sampai pertengahan malam sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Berarti waktu yang terakhir adalah yang menjelang pertengahan malam. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk senantiasa bersiwak ya setiap kali hendak sholat karena itu dianjurkan, akan tetapi itu bukan perkara yang wajib. Hadis 47 Haddatsana Ibrahim bin Musa قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة Kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali, setiap kali hendak sholat. Berkata Abu Salamah, Faro'aitu Zaidan yajlisu fil masjid. Wa inna siwaka fi min udhunihi mawdi al qalami min udhunil katib. Fakullama qama ila sholah istaka. Abu Salamah berkata, aku melihat Zaid bin Khalid al-Juhani duduk di masjid, sementara siwak itu ia letakkan di telinganya seperti seorang penulis yang meletakkan penanya di, di telinganya. Setiap kali ia hendak sholat, ia bersiwak. Hadis 48, Haddathana Muhammad bin Auf At-Ta'i, Qala haddathana Ahmad bin Khalid, Qala haddathana Muhammad bin Ishaq, An Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar. Ia berkata, Kultu, Aro'aita tawaddu ibni Umar likulli salatin tahiran wa ghaira tahir? Aku berkata, bagaimana pendapatmu tentang wudhunya Ibnu Umar setiap hendak sholat? Baik ia dalam keadaan suci maupun tidak dalam keadaan suci. Amma dharika, mengapa demikian? Faqal maka ia berkata, haddasatnihi Asma bintu Zaid ibn Khattab. Telah bercerita kepadaku Asma bintu Zaid bin Khattab. Anna Abdullah ibn Hamzah ibn Hamzah ibn Hamzalah ibn Abi Amir haddathaha bahwa Abdullah bin Hamzalah bin Abi Amir menceritakan kepadanya. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berwudu setiap kali sholat, baik masih dalam keadaan suci maupun tidak dalam keadaan suci. Falamma syaqqa dzalika alaih umira bis li kulli salah. Ketika hal itu memberatkan beliau, maka diperintahkan beliau untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Fakana Ibnu Umar yara an Nabi quwwah. Dan adalah Ibnu Umar, beliau memandang bahwa beliau kuat untuk berwudu untuk setiap kali sholat. Fakana la yadul wudu alikulli salatin. Dan beliau tidak meninggalkan wudu untuk setiap sholat. Abu Daud berkata, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata, Ubaidullah bin Abdullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan kita untuk berwudu untuk setiap kali sholat. Baik dalam keadaan kita masih di atas wudu maupun tidak. Namun itu bukan perkara yang wajib. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah di Fatu Makkah. Beliau sholat dengan sekali wudu. Ya. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk berwudu untuk setiap kali sholat. Demikian eh, bersiwak ketika setiap kali hendak sholat. Namun sekali lagi itu bukan perkara yang wajib. Allah a'lam.